Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bermajlis dalam majlis ta'lim. ini pertanda mudah-mudahan setiap kita diinginkan menjadi orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatur perjalanan alam semesta dan juga yang mengatur hamba-hambanya mana yang akan mendapatkan hidayah dan mana yang dia akan menjadi orang yang sesat dialah yang mengaturnya dan Allah telah memberitahukan kepada kita tanda-tanda di antara sekian banyak orang itu menjadi saleh adalah datangnya orang tersebut ke majelis salim, gemar dengan belajar ilmu agama, ingin memperdalam pengetahuannya tentang dinullah. Maka mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yuridillahu ayyahdiyahu lil Islam." Barang siapa yang Allah hendaki untuk memberikan petunjuk kepadanya maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam Allah akan lapangkan hatinya untuk menerima aturan-aturan syariat aturan bertauhid larangan dari syirik mudah-mudahan hati kita termasuk di antara mereka-mereka yang Allah bukakan menerima tauhid secara utuh dan menolak syirik dengan seluruh jenisnya. Demikian pula mudah-mudahan hati kita termasuk di antara hati orang-orang yang berlapang dada menerima sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Senang untuk menjalankannya, senang untuk mengkajinya, senang untuk membacanya, dan melaksanakannya dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan hati kita lapang dengan itu. Dan sebaliknya, mudah-mudahan kita pun memohon Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hati kita benci kepada bid'ah, kepada penyimpangan yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa demikian wahai kaum muslimin? Karena banyak di antara manusia yang malah justru menyukai yang Allah murkai. Membenci yang Allah cintai. Maka mereka orang-orang yang Allah sesatkan. Mereka orang-orang yang Allah hendaki sebagai ahlun nar. Dan sungguh Allah telah siapkan itu. Walakad dara'an li jahannama kathirun minal insi wal jin sungguh telah kami siapkan orang-orang dan bangsa jin yang akan menghuni api neraka siapakah mereka itu orang yang merasa sempit dengan aturan-aturan Allah wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu barang siapa yang dikehendaki untuk dia sesat alias disiapkan sebagai bahan baku neraka sebagai manusia yang akan dihunikan di neraka Allah akan jadikan hatinya sempit berat untuk menerima agama Allah subhanahu wa taala ini di antara manusia ada yang menerima sebagian ada yang menolak sebagian maka mereka tidak mendapatkan hidayah taufik agar bisa di atas siratal mustaqim dengan sempurna. Sebagian dia sukai dan sebagian dia murkai. Maka kaum muslimin rahimakumullahu jami'an apalagi dalam hal aturan yang aturan syariat yang sedang kita Baca dalam kitab Lamdurul Manthur tentang tanda-tanda ahlu sunnah dan tanda-tanda ahlul bid'ah. Di antara tanda-tanda ahlul bid'ah yang telah kita baca adalah mereka malah justru membenci kepada orang-orang yang mengerjakan sunnah. Membenci kepada orang-orang yang memperjuangkan sunnah. Yang seharusnya kalau dia betul-betul orang yang mendapatkan hidayah, dia harus mencintai sunnah dan siapapun yang mengajarkannya, yang membelanya, yang memperjuangkannya, yang menyeruak menyerukannya. Namun dia malah membenci. Ini tanda kalau dia adalah ahlul bid'ah. Dia tidak diinginkan baik oleh Allah dan disempitkan dadanya dengan sunnah. Hal itu telah kita baca dalam pertemuan yang telah lewat dalam membaca kitab Lamduril Mansur ini. Di antaranya adalah ucapannya Abu Uthman Ismail As-Sabuni dalam kitab Liaqidatus Salaf Ashabul Hadith, beliau mengatakan wa alamatul bid'i ala ahliha badiyatun zahiratun وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم berkata ulama Abu Uthman As-Sabuni eh, Ismail As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabul akidahnya para salaf orang-orang yang me dakwahkan hadis Nabi ulama ahli hadis terkumpul di situ berbagai macam prinsip-prinsip dalam manhaj salaf di antaranya yang disebutkan beliau adalah dan tanda-tanda bid'ah tanda-tanda ahlul batil tanda-tanda seorang itu di atas kebid'ahan adalah di antara tanda yang paling jelas di antara tanda yang paling nampak adalah kerasnya penentangan mereka terhadap para pembawa sunnah Nabi. Wahtiqarihim mereka pun menghina terhadap orang-orang yang membawa sunnah Nabi membela sunnah Nabi, memperjuangkan sunnah Nabi. Mereka mencelanya dan merendahkannya. Ini tanda ahlul apa? Ahlul bid'ah. Hal ini perlu kita ketahui agar jangan sampai kita terjerumus padanya. Tadi kita sampaikan mukadimah singkat kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kelapangan dalam dada kita untuk menerima sunnah. Dibuktikan juga mencintai siapapun yang mengerjakan dan memperjuangkan sunnah. Lapang dada. Dengan ajaran Nabi dan orang-orang yang gigih dalam memperjuangkan mendakwakannya. Gigih dalam membantah bid'ah dan menjelaskan kesesatannya, kita mencintai ulama yang seperti itu. Ini tanda kalau seorang mendapatkan hidayah. Dan sebaliknya, telah kami sebutkan barusan sebagai mukaddimah singkat. Tanda seorang itu menjadi orang yang sesat adalah disempitkan dadanya oleh Allah untuk menerima sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk sempitnya adalah sempitnya dada dia untuk menerima ajaran Nabi dan sempitnya dia dadanya ketika melihat seorang alim memperjuangkan sunnah merasa sempit dadanya ketika mendengarkan bantahan seorang alim kepada ahlul bid'ah. Merasa sempit dadanya dengan melihat sosok seorang alim ahlu sunnah yang membongkar kedok-kedok ahlul batil. Ini tanda kalau dia itu sesat. Bisa dipahami hadirin? Ya. Sebagaimana perlu antum hadirin ketahui telah beredar di masa-masa sekarang ini syubhat kerancuan yang menyebabkan umat menjauhi ulama dan bahkan menggiring umat untuk membenci ulama' Dan itu naudzubillah min zalik merebak di kalangan ikhwan ikhwan ahli sunnah. Di antaranya syubhat adalah mengatakan apa-apa Syekh Robi. Apa-apa Syekh Robi lagi. Apa ulama itu cuman Syekh Robi saja? Jawabannya ya betul ulama itu bukan hanya Syekh Robi saja. Banyak. Banyak tidak? Banyak. Tetapi yang dimaukan dengan kata-kata ini adalah apa? Hah? Ada pesan singkat yang tersirat dalam ucapan ini adalah apa? Menumbuhkan kebencian kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Menjauhkan umat dari ini. Dari manhaj beliau. Apa-apa Syekh Rabi' Fatwanya juga fatwanya Syekh Robi. Apa tidak ada ulama yang lain? Apa Syekh Robi itu nabi? Harus diikuti terus capanya. Mulai nampak yang dimaukan. Menjauhkan kaum muslimin. Menjauhkan para salafiyin. Dari Syekh Robi bin Hadi al-Madkhali. Pernah dengar syubhat ini Bapak? Kalau tidak pernah dengar, walhamdulillah tetapi kalau pernah dengar, maka kita bahas sedikit tentang urusan ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Kita kembali kepada para ulama ahlus sunnah. Ulama yang mu'tabarin. Ulama yang memang teranggap sebagai ulama. Siapa yang menganggap seorang itu sebagai ulama? Apakah kita? Kalau kita yang me, me, mendudukan seorang sebagai ulama, kapasitas kita melihat orang sedikit pinter, oh ini hebat. Ya tidak? Ya karena kita wong bodoh. Bahkan kalau kita lihat orang cungurnya dawa, gede duwur, syekh Ya. Sudah kita panggil apa? Syekh. Ulama itu adalah seorang yang diulamakan oleh ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya telah memberikan tazkiyah si A alim. Penilaian si ulama tersebut tentunya di atas ilmu pengetahuan si A ini siapa. Kita ketemu juga tidak, belajar kepadanya juga enggak, kenalan juga belum, tetapi seorang alim seperti Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, di zaman-zaman kemarin sebelum beliau-beliau meninggal dunia, sudah memberitahukan kepada kita tentang seorang yang bernama Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Syekh Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Maka dengan ini kita kenal siapa beliau. Karena dikenalkan oleh ulama sebelumnya. Bisa dipahami? Ya. Di sana banyak ulama yang lainnya. Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Zaid dan ulama yang lainnya. Ya. Tapi kita lagi membicarakan ini kenapa? Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang akan menjauhkan umat dari sosok Syekh Rabi ini. Karena Syekh Rabi membantah orang yang disenanginya. Itu dia yang menyebabkan kita kembali kepada ulama adalah atas perintah Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ta Bertanyalah kalian kepada ahlu zikri ketika kalian tidak tahu. Ini perintahnya siapa kaum muslimin? Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu zikri yang kita tanyai siapa? Hah? Apakah kita bertanya kepada Syekh bin Baz? Syekh bin Baz sudah meninggal dunia. Apa kita bertanya kepada Syekh Al-Albani? Syekh Al-Albani di mana sekarang tinggalnya? Hah? Di mana? Di alam kubur. Sudah wafat beliau. Maka ahlu zikri yang dimaukan adalah ahlu zikri yang masih hidup yang bisa menerangkan mana yang hak dan mana yang batil. Ini perintahnya Allah. Ketika ahlu dzikri seorang alim terpercaya diakui oleh ulama sebelumnya dan ulama di zaman sekarang ini yang senior yang sama setingkat apalagi ulama kibar berbicara dengan hujjah dengan ilmu, dengan bukti-bukti yang nyata. Maka kita menerima ucapan beliau adalah ilmu. Fatwa beliau, taklimnya beliau, kalamnya beliau, fonisnya beliau. Ketika ulama tersebut menyebutkannya dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti, maka itu ilmu. Ilmu atau bukan? Ilmu ilmu yang menjelaskan kepada kita ini yang benar, itu yang salah. Ini ilmu, bukan taklid. Yang namanya taklid adalah kamu mengikuti seorang yang salah, sudah dibantah, sudah diterangkan kesalahannya, tapi tetap kamu ikuti. Ini taklid. Karena mereka juga menuduh kita taklid kepada Syekh Rabi'. Padahal mereka lebih taklid kepada seorang yang bukan syekh. Apalagi yang sudah diterangkan bahwa dia itu la'ab. Mutalawin. Tahu mutalawin? Bermain-main dalam agama. Berwarna-warni manhajnya. Kadang ahlu sunnah. Kadang kepada hajuri. Kadang kepada turafi. Kabar tetak bengek. Warna-warni. Nang dimenclok. Ya jadi seperti itu. Kayak apa, Bapak? Kewan apa itu namanya? Bunglon. Ini. Orang yang seperti ini kok diikuti? Taklit. Hah, perhatikan. Saya kembali kepada syubhat yang tadi. Maka menerima fatwa ulama, taklim ulama, kemudian menerima fonis si fulan ahlul batil si fulan ahlul haq dari seorang alim yang besar yang terpercaya dan beliau menyebutkan dengan ilmu, hujjah dan bukti maka itu adalah ilmu bagi kita. Bukan mentaklidi beliau. Sampai sini bisa difahami hadirin? Iya. Dan kita malah justru berbalik bertanya sama mereka yang membuat syubhat tadi di atas. Apa-apa Syekh Robi, apa-apa Syekh Robi. Kita bertanya kepada dia ketika beliau menyebutkan dengan hujah dan bukti bahwa seorang ini sesat kalian menolak fatwanya syekh ini kalian tidak setuju dengan fatwanya syekh Rabi maka hendaknya kalian mendatangkan bukti dan silakan bantah syekh Rabi secara ilmiah bukan dengan menjatuhkan kredibilitas dan kehormatan seorang alim jikalau kalian mampu bisa dipahami hadirin ini dia kita kembali ke permasalahan kita memang seorang yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam menerima sunnah dia akan menerima keberadaan seorang alim seorang ulama yang memperjuangkan sunnah. Namun siapa yang disempitkan dadanya, maka dia akan merasa sempit dengan sunnah, yaitu harus membantah kepada ahli bid'ah. Dia sempit dengan pelajaran ini. Dan dia sempit pula dengan munculnya tokoh-tokoh ulama yang membantah ahlul bid'ah. Sempit dia. Merasa sesak dadanya. Di zaman sekarang ini kaum muslimin banyak orang-orang yang menyebutkan syubhat-syubhat. Kalau tadi syubhat adalah menjauhkan umat dari ulama. Padahal itu adalah tanda ahlul bid'ah. Di antaranya sekarang ini ada syubhat yang ingin menjauhkan umat dari salah satu prinsip Islam yakni nahi mungkar. Nahi mungkar termasuk diantara prinsip Islam tidak wa muslimin. Hah? Mengingkari sebuah kemungkaran itu termasuk diantara prinsip Islam atau bukan? Ya. Bahkan itu yang namanya dakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Nabi kita diutus dalam rangka itu, bashiran wa nadhiran. bashiran yakni memberikan kabar gembira tentang kebaikan dan surga Allah. Nadhiran adalah beliau diperintahkan mengingatkan segala keburukan yang berujung neraka. Ini dakwah. Tetapi di antara umat, di antara dai bahkan menghalangi umat untuk membahas tentang hal ini karena berkaitan dengan orang yang mereka cintai ternyata terbantahkan atau di dibantah oleh ulama Coba perhatikan kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Syubhat tersebut adalah yang biasa mungkin antum sudah pernah dengar. Syubhat itu terdengar beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya syubhat ini sudah lama. Syubhat ini sudah sudah lama ya Cuman karena sudah muncul di tengah-tengah kita maka kita mau menerangkannya. Kita harus sampaikan sampaikan yang benar dan bantah yang salah sebagai bentuk nasihat kepada umat. Di antara syubhat tersebut mengatakan kita harus menjauh dari fitnah. Tidak usah bicara masalah fitnah, fitnah, fitnah. Fitnah kok malah kita ikut-ikutan. Ini dia. Sudah, ini kan masalah fitnah. Gak benar kita kalau ikut-ikut masuk dalamnya. Kita belajar saja. Amal soleh saja. Fitnah tinggalkan. Dengan dalil mereka. Bukan tidak dengan dalil oleh muslimin. Mereka dengan apa? Dengan dalil mereka. Apa dalil yang mereka muatkan? Di antara dalilnya adalah sabda Nabi, "As-sa'idu liman junibal fitnah." atau liman junibal fitan. Seorang yang bahagia itu adalah seorang yang terjauhkan dari fitnah. Nah, ini kan kalau kita ingin bahagia dan selamat, kita jauhi fitnah. Tidak usah bicara-bicara fitnah, fitnah, fitnah. Itu loh ada ustadz yang selalu kalau ngomong lah tentang manhaj. Tentang fitnah-fitnah saja. Memang juru fitnah. Malah justru di seperti itu kan. Sudah kita talim saja, talim saja. Dosa kita dengarkan yang seperti itu katanya. Dia seperti itu bahasanya. Kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Apakah seperti itu sikap kita dalam menghadapi fitnah Wa kaum muslimin? Apakah kita harus menjauh fitnah dan tidak boleh berbicara tentang fitnah? Hah? Kalau seperti itu adanya berarti kita tidak boleh nahi mungkar. Fitnah itu banyak. Fitnah khawarij. Nabi kita sudah berbicara sebelum munculnya khawarij. Dari seorang yang bernama Abdul Qaisrah. Saya khuruju min di hadar rajul kaumun. Akan keluar dari keturunan orang ini satu kaum. Kaum apa? Khawarij. Beliau berbicara fitnah atau bukan? Hah? Rasul berbicara tentang fitnah atau bukan? Berbicara tentang fitnah. Fitnah tentang apa? Tentang Khawarij keturunan Dzulqaisirah. Waktu itu sudah ada apa belum? Belum ada. Tetapi cikal bakalnya nenek moyang mereka Dzulqaisirah. Nih orangnya. Hati-hati dari orang ini akan keluar dari orang ini keturunan Khawarij. Wah Rasul bicara fitnah, tukang fitnah memang. Apa kayak gitu? Beliau berbicara tentang Khawarij dan menerangkan orang ini Zulkuwaisirah. Langsung dituding oleh Nabi akan keluar dari keturunannya satu kaum yang kalian akan merasa rendah. Salat kalian dibandingkan dengan salat mereka Puasa kalian dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran. Namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat dari Islam seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Kaum Khawarij. Beliau sudah memperingatkan umat. Nah, ini yang dimaksudkan. Kenapa beliau berbicara tentang fitnah Khawarij? Agar umat selamat dari fitnah Khawarij. Coba kalau Nabi tidak memperingatkan akan bahayanya mereka ini. Kira-kira kita bisa tahu enggak bahwa khawarij itu bahaya? Hah? Tidak. Lo berbicara tentang fitnah-fitnah yang akan datang. Fitnah syiah, fitnah qadariyah. Terus. Bahkan beliau berbicara tentang Dajjal. Fitnah Dajjal yang belum datang. Bahkan Nabi mengatakan, Mim, ma min nabiyin illa andarhu qawmahu min. Tidak seorang pun nabi kecuali telah mengingatkan umatnya dari bahaya dajjal. Ini dajjal belum ada, sudah diperingatkan. Inilah fitnah kaum muslimin. Inilah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahaya berbagai macam fitnah-fitnah, fitnah dunia, fitnah harta, fitnah wanita, fitnah jabatan, fitnah bid'ah. Beliau sebutkan. Beliau berbicara tentang hal itu. Ini dia. Lalu terus bagaimana apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Ada juga hadis yang mereka pakai. Hadis apa? Al-qa'idu fiha ghairu min al-qa'im. Orang yang duduk dalam menyikapi fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang hanya kaim berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang semata berjalan lebih baik daripada orang yang lari dalam permasalahan fitnah. Itu ucapan Nabi berarti harus menjauh dari fitnah. Tapi kok kenapa Nabi berbicara tentang fitnah? Maka kali ini kami akan bacakan ucapannya Syekh Ibn Baz, Syekh bin Baz tentang permasalahan menghadapi fitnah Apakah memang kita harus menjauh dari fitnah? Atau bahkan kita harus berbicara supaya jelas. Kapan kita menjauh dan kapan kita harus menerangkan kepada umat. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini dia. Sehingga nanti akan ada jawabannya terhadap mereka yang menyebarkan kata-kata. Sudah ini kan masalah fitnah lah. Dosa kita sibuk-sibuk bicara tentang itu. Kita belajar saja, ngaji baik ngamal soleh wis rasa ngomong-ngomong masalah fitnah. Ada tidak yang kayak gitu apa? Kita bacakan ucapannya Syekh bin Bas rahimahullah taala. Dalam majmu' fatawa Syekh bin Bas jilid yang ketujuh halaman 363 dikasih judul dalam bingkai laisa kullul fitnah laisa kullul fitnah tujtanabu tu'tazal Tidaklah semua fitnah itu dijauhi dan dihindari, tidak. Tapi sebaliknya harus kita ketahui fitnah asyariah harus kita ketahui, harus agar kita menjauhkan diri darinya, agar kita selamat. Fitnah Syiah harus kita pelajari, ya, harus kita mengerti agar kita selamat. Apakah semua fitnah itu harus dihindari dan dijauhi. Coba dari Syekh bin Bas beliau mengatakan, saya bacakan di sini. Dalam Majmu' Fatawa wal Maqalat jilid yang ketujuh halaman 363 disebutkanlah beliau wa yasurruni an ukhbirakum anna al ahadith al muta'alliqati bil fitani wat tahdhir minha mahmulatan atau mahmulatun inda ahli ilmi ala al-fitan allati la yu'rafu fiha al-muhik mubtil dan mengembirakan bagiku menyenangkan bagiku kata Syekh untuk aku beritahukan kepada kalian bahwa sesungguhnya hadis-hadis yang berkaitan tentang fitnah dan memperingatkan kita dari bahaya fitnah supaya jangan terjun pada fitnah Hal itu disebutkan oleh para ulama adalah pada permasalahan fitnah yang belum jelas. Al-fitnah allati la yu'rafu fiha al-muhik min al-mubtil. Fitnah yang belum bis, belum diketahui mana yang benar dan mana yang salah. Fitnah yang belum diketahui mana pihak yang benar dan pihak yang salah. Kemudian beliau mengatakan, "Fahadil fitan al-mashru' lil mu'min al-hadhr minha." Fitnah yang bel yang belum jelas mana yang benar mana yang salah. Fitnah seperti inilah yang disyariatkan untuk kita menjauhkan diri darinya. Di antara dalil wahiyallati qasadah nabi dan fitnah inilah yang dimaukan oleh Nabi dalam hadisnya al-qa'idu fi khairu min al-qa'im والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السعي الحديث fitnah yang belum jelas seperti inilah yang dimaukan oleh Nabi orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri orang yang hanya berdiri itu lebih baik daripada yang berjalan orang yang hanya berjalan lebih baik daripada orang yang lari yakni dalam urusan fitnah yang belum jelas. Kalau belum jelas, jangan ikut ngomong. Kalau belum jelas, bukan kapasitasmu. Ini penting. Karena mereka juga mengatakan, permasalahan tentang Dulkornein ini bukan kapasitasku berbicara. Saya kan ustadz di daerah saja. Ya, saya kelasnya paling kecamatan. Masa sih berbicara tentang Ustadz kaliber nasional, bahkan muridnya syekh lagi. Saya bukan kapasitasnya. Betul, ketika belum jelas, kita bukan kapasitasnya untuk menilai. Dan itu sudah lama. Para sida sudah mengenal adanya gejolak itu. Namun ketika belum jelas, belum ada ucapan di antara ulama kibar yang berbicara, bukan kapasitas kita. Bisa dipahami hadirin. Sehingga itu pun nanti akan saya sebut. Syubhat itu. Ketika, kata Syekh. Wa ammal fitan. Allati yu'rafu fiha al-muhik minal mubtil. Wal-zalim minal mazlum. فليست داخلة في الأحاديث المذكورة بل قد دلت الشرعية بل قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب wujub nusratil muhik wal madlum alal baghi wal zalim. Adapun fitnah-fitnah yang sudah diketahui antara yang benar dan yang salah. Fitnah-fitnah yang sudah diketahui pihak-pihak yang benar dan pihak-pihak yang salah. Ahlul hak antara dengan ahlul batil sudah diketahui maka fitnah yang sudah diketahui seperti itu tidaklah termasuk dalam hadis tadi. Tidak termasuk orang yang hanya duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang hanya berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan dalam masalah fitnah. Orang yang berjalan saja lebih baik daripada orang yang berlari dalam masalah fitnah. Tidak masuk. Kalau fitnah itu sudah jelas, mana yang hak, mana yang batil. Kata Syekh, kalau sudah jelas, maka bal qad dallatil adillatu syar'iyyah. Bahkan dalil-dalil syar'iyyah nas Al-Qur'an dan nas As-Sunnah menerangkan ala wujubi nusratil muhik nas-nas yang jelas menunjukkan wajib membela kebenaran dan pihak yang di atas kebenaran dan membantah kesesatan dan menerangkan sesatnya pihak yang salah. Ini ucapannya siapa? Syekh Abdul Aziz Ibn Baz yang dikenal dengan Syekh bin Baz dalam majmu' fatwa beliau dan makalat beliau jilid yang ketujuh halaman 363. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Tidak benar orang yang mengatakan ini kan masalah fitnah, masalah fitnah. Sudah kita nggak usah bicara. Salah. Kalau Anda tidak berbicara. Dalam keadaan sudah jelas. Bahkan ulama kibar yang berbicara. Ulama kibar itu siapa? Apakah bukan rujukan umat? Rujukan umat. Bahkan masyaih yang sekarang ini ada syekh-syekh yang sekarang ini ada adalah murid-muridnya beliau. Ini dia. Para masyayikh rujuk kepada eh, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam berbagai macam hal. Bahkan ulama sebelumnya. Syekh bin Bas meminta kepada Syekh Rabi berbagai macam tulisan-tulisan beliau. Ini dia. Ketika sudah jelas Syekh Rabi berbicara bahwasanya orang ini yakni Dzulqarnain adalah seorang yang la'ab, orang yang suka main-main dalam agamanya, mutalawin, orang yang berwarna-warni dalam manhajnya. Wa yamshi ala tariqatil halabi fil makri. Dia berjalan di atas di atas caranya Halabi dalam membuat makar. Ini sudah jelas berarti Ketika sudah jelas yang seperti ini, maka Anda harus berbicara kepada umat mana yang benar dan mana yang salah. Diterangkan kepada umat bainal haqi wal batil agar umat tidak bingung. Yang jelas ulama sudah berbicara. Kapasitas kita menyampaikan ilmu. Apa yang dibicarakan oleh ulama dan mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Apa bedanya kita membaca kitab Usulul Salatah? Kita membaca kitab Kitab Tauhid. Itu ucapan para ulama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menuangkan dalam buku beliau, kita baca, kita kaji. Yang berbicara tentang fitnah di zaman itu, tentang kesyirikan-kesyirikan. Dan yang berbicara tentang fitnah di zaman sekarang ini adalah ulama yang masih hidup. Kita baca ucapan mereka, kita pelajari fatwa-fatwa mereka. Tentunya dengan hujah dan bukti-bukti beliau berbicara. Tidak sembarangan seorang alim berbicara. Hendaknya kita husnudhon kepada beliau. Saya katakan ini karena memang ada penyakit-penyakit yang menjauhkan umat dari syarabi dengan mengatakan, "Ah, Robi itu kan tergantung siapa yang membisiki." Kalau yang membisikinya itu pendusta, ya fatwanya dibangun di atas dusta. Kurang ajar orang ini. Kita saja orang bodoh kayak kita, kalau ada para pendusta di sisi samping kita, kita aja hati-hati kok. Hati-hati tidak? Ini ada orang tukang lembo, hati-hati. Jangan dipercaya. Itu kita. Tentunya para ulama harus kita junjung kehormatannya. Jangan sembarangan berbicara. Karena termasuk tanda ahlul bid'ah adalah membenci orang-orang yang memperjuangkan sunnah. Ini dia. Bahkan disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Ahmad Bismul. Dalam kitab beliau. Bahwa ucapan yang mengatakan Syekh Robi itu kan ulama biasa. Betul memang. Karena ini syubhat, pinter. Ulama biasa, bisa salah, bisa benar. Betul memang. Terus apa yang dimaksud olehmu? Ya, Syekh kan berbicara sesuai laporan. Ya terus bagaimana? Terus, terus. Kita pengen dengar. Selesaikan. Ya tergantung yang lapor. Terus, terus, gimana terus? Tentang keren ini. Ya yang lapor yang salah. Ah, ini dia. Konangan. Anda bisa membuktikannya? Kalau syekh berbicara tidak dengan ilmu. Ini dia kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Bisa dipahami ini kaum muslimin. Ini. Kemudian syubhat yang lainnya. Syubhat yang lainnya juga dalam rangka menjauhkan umat dari sunnah. Dari tahdirnya para ulama. Dan mementahkannya. Di antara syubhat tersebut yang ada di zaman sekarang ini yang perlu kita ketahui mungkin sudah disampaikan namun tidak masalah kita pelajari ini di antaranya mereka mengatakan saya menerima sekarang lang tahdirnya Syarabi kalau kemarin belum mau menerima ya. ketika sudah mulai disikapi ketahuan oh saya ini mulai konangan ini ya dari kemarin diam ternyata sekarang ini ikhwan ikhwan sudah punya ilmu. Kenapa kok antum masih diam? Berbagai macam alasan kemarin. Sekarang sudah nggak bisa lagi alasan apapun. Ya saya sudah menerima sekarang ini tahdirnya Syekh Robi. Tetapi kan Dzulqarnain masih ahlu sunnah. Syubhat atau bukan ini wa'alaikum muslimin? Hah? Ini syubhat. Ini syubhatnya Ihya'u Turaf. Ini syubhatnya Sururiyah. Tetapi lembut sekali karena ayakannya kecil. Ya, menghasilkan butiran lembut yang masuk ke hati para salafiyin tanpa terasa. Oh iya iya. Memang masih ahli sunnah. Dulu kornen iya iya. Syarobi kan tidak mengatakan dia ahlul bid'ah. Berarti hmm. ya nggak apa-apa. Terus maunya apa? Kalau masih ahlu bagaimana berarti? Konsekuensinya silakan talim dengan dia, silakan belajar dengan dia, silakan ambil uh, fatwanya, silakan silakan silakan sebagaimana layaknya seorang ahlus sunnah. Tidak usah hati-hati dari dia, tidak usah. Oh, masih ahlus sunnah kok. Kalau seperti itu adanya, Mana buktimu menerima tahdirnya Syekh Robi kepada orang ini? Syekh Robi mengatakan hati-hati dari orang ini. Dia la'ab. Suka main-main. Dalam dakwahnya. Ya. Mau tahu buktinya? Mau tahu apa? Sudah atau sudah tahu? Dia menulis taubatnya berpoin sampai 23 poin. jadi dia mengatakan, saya tobat, saya tobat, saya tobat, saya beristighfar. Ini menunjukkan bahwa kesalahan dia fatal. Itu menunjukkan kalau jenengan faham, dia sendiri mengaku salah dari itu semuanya. Hah? Tetapi sekarang dicabut dan dia tidak lagi berbicara tentang kesalahan tersebut. Mau tahu? Tunggu majalah Fawaid edisi besok kurang lebih seminggu atau dua minggu lagi kupas tuntas tentang Dul Kornein. Ini bukan promosi Bapak. Bukan promosi dalam masjid, bukan promosi. Cuman saya tidak membawakan data lengkap. Data lengkap ada di majalah majalah Fawaid. Itu majalahnya siapa Pak? Majalahnya orang mujur. Ya. ya. Kupas tuntas tentang ini. Kita jelentretkan secara data dan secara waktu. Ini keluar, ini terus, terus, terus, terus sampai yang terakhir. Tunggu aja di situ. Nah, kita kembali ke kepada permasalahan. Ketika seorang itu Ketika orang itu sudah ditahdir oleh syekh dengan tahdir orang ini la'ab suka main-main mutalawin berwarna-warni manhajnya kadang kepada ini kadang kepada itu kadang memuji ahlul bid'ah kadang menyukai tokoh ahlul bid'ah terucap oleh lisannya dan terlihat dalam pergaulannya maksud dari ucapan Syekh Robi ini adalah kita hendaknya hati-hati dari orang itu Ya tidak apa-apa? Iya. Awas. Ada orang yang agamanya nggak jelas. Ngaku-ngaku alusunah. Cuman kadang dia juga mengucapkan kata-kata bid'ah. Maksudnya apa itu? Agar kita belajar kepada dia atau agar kita hati-hati. Jangan eh, jangan ambil ilmu darinya. Jangan bermajlis dengannya. Orang ini banyak syubhat padanya. Kira-kira yang mana? Tentu yang ini bentuknya peringatan dari seorang ulama besar yang terpercaya keilmuannya dari keburukan seseorang yang ditahdir. dan terus dimentahkan sama dia. Ya memang Syahrobi sudah berbicara, tapi kan dia masih ahlu sunnah. Ya jadi mentah. Yang tadinya sudah digoreng sama Robi begini begitu selama sekian tahun, Fonisnya sudah jelas. Oh, orang ini la'ab, mutalawin, makir. Itu hasil gorengannya. Kalau dikatakan gorengan ya. Sekian lama matangnya ucapannya syarobi dimentahkan sama dia. Tlek. Dia kan masih ahlu sunnah. Oh, iya juga ya. Berarti bagaimana? Hati-hati. Ya nggak usah hati-hati. Masih ahlu sunnah kok. Mentah tidak berarti ya kawan mentah peringatannya Syekh Robi mentah ini pun dalam rangka menjauhkan umat dari mempercayai ulamanya. Umat ini dididik oleh orang-orang seperti ini untuk kesikohannya terkurangi. Wah saya jadi nggak percaya lu dengan fatwa Syekh Robi. Bahaya tidak komisimin Bahaya yang seperti ini. Dan ini adalah tanda-tanda ahlul bid'ah. Tanpa terasa menjauhkan umat dari ulamanya. Sampai sini bisa difahami hadirin yang kemudian Nah, uh. masih banyak syubhat yang lain. Syubhat yang lain. Di antara mereka ada yang mengatakan dengan syubhat berupa kaidah lazimul qaul laisa bil qaul lazimul qaul laisa bil qaul ini agak sedikit memeras otak Bapak kemungkinan yang ngantuk-ngantuk nggak -ngantuk, paham ya. kalau ngantuk paham Masya Allah Tidur sekalian malah disuruh lebih paham berarti. Kalau cuma, ngantuk kan cuma sekedar ngantuk. Tidur lebih lebih itu lagi. Berarti kan? Lazimul qaul laysa bil qaul. Keharusan dari sebuah ucapan itu tidak mesti ucapan itu. Contoh hadis Nabi Sibabul musu sibabul muslimu fusuq wa qitalu kufrun mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan dan membunuhnya adalah bentuk kekafiran. Apakah mesti dikatakan kafir? Tidak. Atau contoh yang lainnya. Lazimul qawli sabil qol. Ini beberapa kaidah. Yang mereka itu maukan adalah Syekh Robi kan cuma mengatakan laab mutalawin makir. Ya sudah, sampai situ aja. Jangan berlebih dari itu. Jangan kemudian kamu mengatakan Dzulqarnain ahlul bid'ah. Dzulqarnain alal batil. Jangan. Ini wahai kaum muslimin yang dimaukan dengan syibat ini hampir sama dengan di atas tadi. Biar Syekh Rabi mengatakan la'ab, butalawin, makir, biar masukkan ke laci. Gak usah didengar. Karena orangnya kan bukan ahlul bid'ah. Hadis yang berbicarakan tentang ahlul bid'ah. Orang ini kan bukan ahlul bid'ah. Bisa dipahami? Untuk kemudian apa? Berame-rame menolak tahdirnya, peringatannya Syekh Rabi. Di antara mereka ada yang membuat syubhat. Kalau ada pendapat ulama mengatakan A, Kemudian ada ulama lain mengatakan B. Maka orang-orang yang mengikuti pendapat A tidak boleh memaksa kepada orang-orang yang mengikuti pendapat B. Kan sama-sama ngambil dari ulama. Paham gak ini Bapak? Mereka-mereka juga punya syekh maka mereka berjalan dengan syekhnya. Yang pihak satu punya syekh. Berjalan dengan syekhnya. Ya biar sajalah. Tidak harus pihak A mengharuskan pihak B. Pihak B mengharuskan pihak A. Ada tidak yang seperti itu Bapak? Hah? Syubhat ini. Syubhat ini ya kaum muslimin rahimakumul adalah syubhatnya ikhwanul muslimin yang dibikin oleh Hasan al-Banna membolehkan orang untuk berjalan di atas jalan yang dia sukai. Tidak peduli ini salah atau ini benar, yang penting masing-masing punya ulama. Ahlul bidah punya ulama tidak? Hah? Ya punya ulama. Ulama itu ada dua, ulama yang mengajak kepada sunnah, ulama yang mengajak kepada bid'ah. Oh berarti ya men bid'ah-bid'ah sih penting ulama. Kayak gitu apa apa-apa? Ya tidak. Hal itu pernah ditanyakan oleh Ustaz kita Ustaz Muhammad Umar Sewet kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ditanyakan ya Syekh, kalau ada satu permasalahan fatwa ulama ini membolehkan. Fatwa yang satunya melarang. Apakah apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi yang seperti ini Syekh? Apa seperti yang mereka, mereka katakan tidak boleh satu pihak untuk memasukkan pihak yang lainnya? Jawabannya Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali adalah al-ikhtilafu bainul ulama yang permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama itu kemungkinan ada yang pertama ada yang rajih ada yang marjuh. Rojih itu yang kuat, marjuh itu yang lemah. Ada yang hak, ada yang batil. Perseli, yang dipersilikan oleh para ulama, ada yang benar, ada yang salah. Yang namanya ahlul ijtihad, sesuai dengan hadis Nabi, berisiat kadang isiatnya benar, kadang isiatnya apa? Salah. Bahkan beliau mengatakan, sudah mau Belum. Lima menit. Ha. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya kadang ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Sama-sama keluar dari seorang ulama. Ulama yang A berfatwa seperti ini sesuai dengan sunnah, yang B berfatwa sesuai dengan keilmuannya ternyata bid'ah. Bisa terjadi. Maka tidak benar ucapan mereka Selama masih ada syekhnya berarti benar tidak. Namun dilihat mana yang rajih, mana yang marjuh, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang benar, mana yang salah. Ini dia. Ketika seorang alim besar telah berbicara tentang si A, si B ini, dia sesat dengan bukti-bukti yang nyata, hujah yang ada, dan kenyataannya memang seperti itu, maka ini lebih kuat dibandingkan ulama yang berfatwa dengan fatwa yang lainnya. Maka tidak dibenarkan kaidah mereka tadi di atas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Sebagaimana kami sampaikan di depan sebagai mukaddimah seorang yang mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang yang dadanya lapang menerima sunnah Nabi untuk mengikuti sunnah dan memperingatkan dari bahaya bid'ah. Dan dia pun mencintai ulama yang menerangkan tentang hal itu. Mencintai mereka yang memperjuangkan sunnah dan mencegah dari kebid'ahan. Maka marilah kita ya kaum muslimin rahimakumullah jami'an ketika ada masalah kita tunggu sampai datang kepada kita keterangan dari para ulama. Dan ketika sudah datang keterangan dari para ulama, maka itulah sikap kita karena kita berbicara dengan ilmu kapasitas kita tidak ada para ulama telah berbicara dengan ilmu maka kita mengambil fatwa mereka karena di situ terdapat ilmu mana yang hak dan mana yang batil wallahu alam bisawab ini yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya masih ada beberapa keterangan tentang tanda-tanda ahli bid'ah yang lainnya kita akan bacakan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratun majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.